Insya Allah pada sore hari ini kita akan memulai kajian kita spesial Ramadan 1429 Hijriah dengan materi-materi tematik yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang pertama ini yang dibahas adalah tentang renungan awal Ramadan. Renungan yang pertama. Mari para pendengar setia semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita renungkan. Untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Mari kita renungkan dan kita cari jawabannya. Jawabannya tidak ada lain. Silahkan Anda buka di surat Az-Zariyat ayat nomor 56. Allah berfirman, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Aku." Jelas hikmah penciptaan kita semuanya, manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Beribadah dalam makna yang luas. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini adalah penjelasan yang sangat jelas, yang sangat tegas bahwa mereka diciptakan untuk supaya beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Lalu kata Imam Nawawi pula, fahukka alaihim al-i'tina bima khuliqulahu. Maka sudah sepatutnya mereka itu berusaha untuk menjadi sebagaimana tujuan mereka diciptakan. Kita harus berusaha semaksimal kita. Untuk apa kita diciptakan? Maka kita berusaha untuk menjadi seperti itu. Wal i'rad an hududid dunya bizzahadah dan supaya berpaling dari eh, materi-materi duniawi dengan zuhud. Zuhud. Zuhud adalah meninggalkan segala yang tidak ada faedahnya di akhirat. Fa innaha darun nafad la mahallu ikhlad. Karena dunia adalah negeri atau kampung yang akan rusak, akan hancur, akan fana, akan habis. Bukan tempat kekal. Kita tidak kekal di dunia. Berapa lama sih kita di dunia? Paling 60 tahun, 70 tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umurnya itu antara 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Itu kalau kita sampai umur seperti itu. Banyak di antara kita yang belum sampai ke sana sudah mati. Umur 20 mati ada, umur 30 mati juga ada, 40 mati juga ada. Banyak. Dunia bukan tempat untuk selamanya, bukan tempat kekal. Wa markab ubur. La manzila hubur. Ya. Jadi dunia ini hanya kendaraan saja untuk menyampaikan kita ke akhirat. Bukan tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Wa masyra' finsam la mautin dawam. Ya, kita akan pisah dengan dunia. Tidak selamanya kita di dunia. Jadi para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, mari kita renungkan untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk ibadah untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu maknanya sangat luas. Eh, definisi yang paling lengkap tentang ibadah itu adalah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup yang mencakup segala hal yang mendatangkan cinta dan ridha Allah berupa ucapan, perbuatan yang lahir dan yang batin. Jadi ibadah maknanya sangat luas. Seluruh aktivitas kita, ucapan kita, eh, perbuatan kita yang lahir, yang batin. Yang penting hal itu mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridha Allah, itu adalah ibadah. Ibadah dalam makna yang luas, bukan makna yang sempit. Sehingga kita mengenal ada dua macam ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang memang murni ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan semisalnya. Memang aslinya ibadah, murni ibadah. Ada lagi yang ghairu mahdoh. Yang tidak murni ibadah, maksudnya sesuatu yang semula itu oh, bukan ibadah. Tapi karena diniatkan dengan niat-niat yang baik, yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, maka berubah menjadi ibadah. Contohnya seperti orang uh, kerja, kerja dia niatnya cari nafkah untuk menghidupi anak istri, maka perbuatan yang dia lakukan ini mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridho Allah dan itu bernilai ibadah. Atau misalnya orang yang tidur di malam hari dan dia niat saya nanti akan bangun jam sekian akan sholat tahajud. Saya akan sholat subuh di masjid. Maka tidurnya adalah ibadah. Sebagaimana ucapan salah seorang salafus soleh. Inilah ahdasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat tahajudku. Karena yang membuat aku bisa sholat tahajud adalah tidur dulu sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Mari kita renungkan betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya, enggak akan mampu. Ayat ini oleh Allah diulang dua kali di surat Ibrahim ayat 34 dan juga di surat An-Nahl ayat 18. Ya Allah, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang luar biasa adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatus sunnah. Allah menjadikan kita orang Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menjadikan kita orang beriman. Menjadikan kita pengikut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Berapa banyak di muka bumi ini mereka-mereka yang tidak pernah yang tidak pernah kenal dua kalimat syahadat. Tidak kenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka hidup dalam kekafiran. Ini adalah karunia Allah. Allah milih kita jadi orang Islam, jadi orang iman, jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatul hidayah wa taufik. Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Berapa banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam yang lahir dan yang batin. Alhamdulillah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul Afiah, nikmatul sunnah. Alhamdulillah Allah menjadikan kita hidup di dalam keamanan. Rezeki selalu ada walaupun yang penting ada rezeki ada, badan sehat. Harus kita bersyukur atas semua nikmat Allah itu. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum. Ya, kalau kita syukur ditambah oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, adabnya Allah sangat berat, sangat besar. Itu adalah renungan yang pertama. Untuk apa Allah menciptakan kita? Kemudian renungan yang kedua. Mari kita renungkan Allah memberikan nikmat kepada kita berupa umur panjang. Allah memberikan kepada kita umur panjang. Sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan yang agung, yang mulia ini, bulan suci ini. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah mati sebelum masuk Ramadan. Dan mereka sekarang berada di dalam tanah, di kuburan. Alhamdulillah Allah memberi kepada kita umur panjang bisa ketemu bulan Ramadan yang luar biasa ini. Allah masih memberikan kepada kita sisa-sisa umur. Masih memberikan sisa-sisa napas. Ini adalah kesempatan untuk membawa bekal. Supaya lebih banyak lagi bekalnya. Watazawwadu fa'inna khairazadid taqwa. Dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur ini dibuat taat. Umur kita adalah rosmal. Rosmal itu adalah modal. Umur kita ini adalah modal kita. Waktu seorang muslim itu sangat berharga. Jangan disia-siakan, jangan dibuang cuma-cuma. Waktu kita ini mahal. Mari kita ingat-ingat teman-teman kita. Yang tahun lalu mereka puasa bersama kita. Ya Allah, tahun ini mereka sudah berangkat. Mereka pergi menghadap Allah. Kalau seandainya mereka punya bekal yang banyak, mereka beruntung. Kalau bekalnya kurang, bagaimana? Perjalanan panjang menuju keabadian, ke surga atau ke neraka. Ya, kita ingat fulan teman saya tahun lalu sholat terawih bersama. Tahun lalu juga masih sholat Idul Fitri. Sekarang sudah tidak ada, ada di alam kubur. Si Fulan juga tahun lalu terawih bersama kita. Alhamdulillah. Sholat Idul Fitri sekarang sudah di dalam kuburan. Dan Allah masih memberikan kepada kita keuntungan umur panjang. Ketemu bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan hidup kita sebelum datang kematian. Kita manfaatkan sehat kita sebelum datang masa sakit. Kita manfaatkan waktu luang kita sebelum kita sibuk. Kita manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua. Kita manfaatkan ketika kita mampu sebelum datang ketidakmampuan atau kemiskinan. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan perbuatannya baik. Orang yang buruk adalah umurnya panjang dan perbuatannya jelek sebagaimana di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala pernah ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu beliau bercerita bahwa ada seorang sahabat yang lain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan ya Rasulullah ayyun nasi khair wahai Rasulullah seperti apakah manusia yang terbaik itu? Fa'ajaba alaihi salatu wassalam wa ala alih. Lalu beliau menjawab. Man tola umruh wa hasuna amalu. Orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang dan amal perbuatannya baik. Umurnya panjang, amal soleh. Qala fa'ayun nasi syar. Lalu ya Rasulullah, seperti apakah orang yang buruk itu, orang yang jahat itu? Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu beliau menjawab. Man tala umruh wa sa'a amaluh. Orang yang umurnya panjang dan amalnya buruk. Itulah orang yang jelek. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada anda kapanpun dan dimanapun anda berada. Renungan yang ketiga. Pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Amal harus ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, percuma sia-sia ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima. Inna Allah la yakbalu minal amal ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu أو كما قال alaihi الصلاة والسلام Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas dan benar-benar uh, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan Allah. Ikhlas. Mari kita perbaiki niat kita. Karena kalau orang tidak ikhlas, percuma saja sia-sia. Dia beramal, dia payah, dia capek, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man amilan, man amila amalan ashraka ma'iyya fihi ghairi. Taraktuhu wa syirka. Orang yang mengamalkan suatu amalan, lalu dia uh, menyekutukan aku di dalamnya dengan yang lain. Maka aku tinggalkan dia bersama sekutu itu. Tidak diterima oleh Allah. Allah hanya nerima amalan yang 100% ikhlas untuk Allah semata. Allahu Akbar. Ada sebuah hadis yang hadis ini ya cukup menakutkan. Sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu kalau mendengar hadis ini beliau pingsan. Demikian pula Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala kalau membaca hadis ini beliau nangis. <clears throat> tentang awwalu man tusa'aru bihimun nar Tiga kelompok yang pertama dibakar di neraka oleh Allah. Tiga kelompok yang pertama dibakar di neraka oleh Allah. Yang pertama-tama adalah orang yang dia mengajarkan ilmu dan pandai membaca Al-Quran. Hari kiamat dia dipanggil disebutkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, lalu ditanya kepadanya apa amalmu ketika di dunia. Dia mengatakan, "Ya Rabb, 'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'ana fika." Wahai Allah, aku mengajarkan ilmu karena Engkau. Aku juga membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah, lillahi ta'ala. Lalu dijawab, "Kadzabta ولكنك علمت ليقال أنك عالم وقرأت القرآن ليقال أنك قارئ Kamu berdusta, kamu berbohong. Kamu mengajarkan ilmu supaya kamu dikenal. Ini lo orang alim, ini lo orang pinter. Dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikenal. Ini lo orang yang bacaannya wena. <clears throat> Lalu wajahnya ditelungkupkan dan dia pun diseret dilempar ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, orang yang dulu di dunia dia suka membantu sana, bantu sini dermawan. Hari kiamat dia dipanggil, dia ditanya. Disebutkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Lalu ditanyakan apa amalmu ketika di dunia dulu. Dia menjawab, Ya Rabb, tasaddaqtu fika. Aku sodakoh ya Allah untuk mencari keridoanmu. Sodakoh lillahi ta'ala. Lalu dikatakan kepadanya, Kadzabta walakinnaka tasaddaqta liyuqal annaka jawad waqad Kamu dulu sodakoh supaya kamu dikenal. Inilah orang yang dermawan, inilah orang yang loman. Dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Kamu telah mendapatkan gelar itu di dunia. Lalu wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. <clears throat> Sama dengan yang pertama tadi. Dia sudah mendapatkan gelar, inilah orang alim, inilah orang korek. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga, orang yang berperang. Yang berperang, jihad visabilillah, sampai dia mati syahid. Lalu hari kiamat dia dipanggil. Dia ditanya, Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu sangat banyak. Amalmu apa ketika di dunia dulu? Lalu dia menjawab, Ya Rob, kotal tu fisabilika hatta stushhitu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. <clears throat> Lalu dikatakan kepadanya kadzabta. Walakinnaka qatalta liuqal annaka jari wa qad Kamu dulu perang supaya kamu mendapat gelar ini lo pemberani, ini lo pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Lalu wajahnya ditelungkupkan dan dia diseret dilempar ke neraka. Allahu Akbar. Itulah hasil amal yang tidak ikhlas. Kepingin dipuji orang, kepingin dilihat orang, kepingin didengar orang. Atau amal-amal akhirat hanya untuk mencari duniawi semata dan semisalnya. Allahu Akbar, sungguh-sungguh akan membuat kita menyesal semua itu. Di akhirat nanti kita diperintahkan minta pahala kepada orang-orang yang kita dulu riak kepada mereka dan kita tidak akan pernah mendapatkan pahala dari mereka. <clears throat> Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang keikhlasan. Salah seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali Zainul Abidin As-Sajjad Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Ibni Abi Talib Beliau adalah Ali Zainal Abidin yang banyak bersujud kepada Allah, yang banyak beribadah kepada Allah. Beliau adalah putra dari Al-Husain. Al-Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Beliau benar-benar ikhlas. Beliau rajin bantu orang tiap hari. Tapi tidak ada yang tahu. Beliau baru diketahui kedermawanannya setelah meninggal dunia. Ketika itu, ketika dimandikan jenazahnya, mereka yang memandikan mendapatkan di tubuh beliau itu banyak ngapalnya. Di punggung beliau terdapat ngapal warna hitam. Lalu orang-orang yang memandikan bertanya-tanya, kenapa ini? Kok punggungnya ngapal ini hitam ini? Ternyata mereka tidak tahu, tidak tahu jawabannya. Wallahu alam kenapa. Sampai akhirnya dikuburkan jenazah beliau, jenazah yang mulia dari seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dikuburkan jenazahnya beberapa hari kemudian para fuqara wal masakin dari pinggiran Madinah masuk ke Madinah. Mereka mengatakan tidak ada yang mengirimi kami makanan lagi. Tidak ada yang mengirimi kami makanan lagi. Mereka para fuqara wal masakin dari pinggiran Madinah mengatakan Biasanya tiap malam selalu ada orang yang ngirimi kami. Ditaruh di depan rumah kami bahan makanan. Dan kami tidak tahu siapa yang mengirimkan, kami tidak tahu. Yang jelas kami sekarang tidak dapat kiriman lagi. Ternyata beliau, Sayyiduna Ali Zainal Abidin, menghidupi di Madinah kurang lebih 100 kepala keluarga. Tidak ada orang yang tahu. Yang diberi pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ikhlas. Ini adalah ikhlas. Masya Allah. Luar biasa. Inilah orang-orang yang mengeluarkan harta. Tangan kanan tangan kanannya mengeluarkan. Tangan kiri tidak tahu yang dikeluarkan itu apa. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Hatta la ta'lama malu ma Orang yang sodakoh dengan ikhlas sehingga tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya Allah, inilah ikhlas, inilah ikhlas. Para salafus soleh dulu itu kalau setelah beramal mereka merenung. Amal saya diterima oleh Allah apa tidak ya. Karena mereka selalu merenungkan firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah. Ayat nomor 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya ayat ini mengatakan kalau orang nggak bertakwa nggak diterima oleh Allah. Maksudnya di sini adalah kita selalu mawas diri, introspeksi diri, ikhlas. <clears throat> Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Kemudian renungan yang keempat. Marilah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita banyak berzikir. Di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 41-42 Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran kathira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. <clears throat> berzikir, kita dianjurkan banyak berzikir terutama dikir-dikir muqayyad, dikir-dikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya dan waktu membacanya. Seperti dikir setelah selesai sholat lima waktu, dikir pagi, dikir sore, dikir ketika mau tidur dan dikir-dikir yang lainnya. Dikir. Ada salah seorang sahabat <clears throat> yang dia itu merasa syariat Islam telah banyak mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam telah banyak kepada aku ya Rasulullah." Maka ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah, Anda berikan kepada saya satu amalan yang bisa saya jadikan sebagai pegangan saya. Ya Rasulullah, apa amalannya ya Rasulullah? Kemudian beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Kalau begitu amalannya adalah agar supaya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Yang banyak zikir, yang banyak zikir dan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian renungan yang kelima adalah bulan Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Karena itu para salafus saleh rahimahumullahu taala ajmain kalau sudah bulan Ramadan mereka membaca Quran, membaca Quran, mempelajari Quran, mempelajari Quran. Dan tidak ada ruginya orang baca dan mempelajari Al-Quran. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam kalau bulan Ramadan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an. Dan pada tahun terakhir, tahun wafatnya Rasulullah SAW, beliau datang ketika bulan Ramadan dua kali untuk membaca Al-Quran. Karena itu pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan minimal kita hatam satu kali. Kita perbanyak bacanya. Baca bukan dengan cepat-cepat, baca dengan tartil, baca dengan tadabur, dengan penghayatan, dengan perenungan. Satu hari satu juz insya Allah cukup. Sehingga diharapkan sehingga diharapkan satu Ramadan ini nanti satu bulan kita hatam Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan tidak akan tidak akan sengsara orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran adalah jalan hidup dan pedoman hidup. Sekarang ini siapapun eh, yang merasakan dirinya semakin dewasa akan mendambakan kepuasan-kepuasan rohani kepuasan-kepuasan spiritual. Dan cara yang terbaik untuk mendapatkan semua itu adalah melalui Al-Quran, kitab Allah. Al-Quran adalah kitab suci. Di antara sesuatu yang suci di dunia ini adalah Al-Quran, karena dia adalah kitab suci. <clears throat> Kemudian, renungan yang keenam adalah <clears throat> Ramadan ini kesempatan untuk berdakwah. Jangan kita meninggalkan kesempatan untuk berdakwah. Dakwah merupakan tugas para nabi, para rasul, tugas orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki. Mumpung bulan Ramadan, ketika orang kembali ke agama, ketika jiwa-jiwa merasa haus, merasa lapar, ketika jiwa-jiwa merasa siap, hati terbuka, ketika pahala telah banyak, ini kesempatan untuk berdakwah. Mari kita berdakwah. Seandainya ada satu orang yang mendapat hidayah dari Allah melalui kita, maka berarti kita telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat muttafaqun alaih. Beliau mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan" khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada onta-onta merah, daripada harta yang berlimpah. Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Fa maqamud da'wa ila Allah afdal min maqamatil abadi. Berdakwah kepada Allah, makomnya lebih afdal dari makom orang sekedar beribadah untuk dirinya sendiri. Beribadah kepada Allah untuk diri sendiri bagus. Tapi juga sekalian dakwah. Karena maslahatnya menyentuh orang lain. Kemudian renungan yang ketujuh. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Ini renungan yang ketujuh. Mari kita hindari majelis-majelis yang sia-sia Tempat-tempat yang sia-sia, yang membuang waktu cuma-cuma, yang tidak ada faedahnya, kita hindari, kita jauhi. Karena majelis-majelis yang sia-sia itu, yang tidak ada faedahnya itu, hanya akan menjerumuskan kita kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis-majelis yang sia-sia itu isinya hanya riba, menggunjing orang, hanya namimah mengadu domba, berbohong, dan yang lain-lainnya. Sehingga seseorang terlibat dalam maksiat mulut, maksiat telinga, dan maksiat-maksiat yang lain. Majelis yang sia-sia, yang kira-kira menjauhkan kita dari Allah. Menyebabkan Allah murka kepada kita. Kita hindari dan kita hindari. Mari bulan puasa ini kita memperbanyak amal soleh. Rosmal kita, modal kita adalah waktu jangan dibuang cuma-cuma. Ada orang yang dia tidak pandai menjaga waktu. Dia merasa kebanyakan waktu sehingga dia bingung. Saya kebanyakan waktu buat apa waktu saya ini. Kalau dia seorang yang belajar, seorang yang menuntut ilmu, dia akan tahu. Bahwa waktu itu adalah modal untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disia-siakan. Allah memberikan kepada kita waktu lebih. Itu adalah istimewa. Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam bersabda. Ni'matani maghbunun ma katsirun minan nas. as sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia meremehkan dua nikmat itu. Yang pertama-tama adalah as nikmat sehat. Wal farah, yang kedua adalah nikmat uh, kesehatan dan kesempatan. Ya, sehat adalah nikmat. Dan kita tidak tahu harganya sehat kecuali kalau sudah sakit. Demikian pula waktu luang itu adalah nikmat dan kita tidak tahu betapa harga waktu luang itu. Kecuali kalau kita sudah sibuk. Kalau sudah sibuk baru bingung. Ya Allah saya tidak punya waktu lagi, tidak punya waktu lagi. Mumpung sekarang ada waktu luang. Dipergunakan yang baik. Masya Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. rahimahullah ta'ala. Tentang dua orang. Yang keduanya masuk Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu ketika ikut dalam sebuah peperangan dia mati syahid. Yang satunya masih hidup sampai setahun berikutnya. Jadi dua orang yang satu mati dulu mati syahid fisabilillah di medan perang, yang satu masih hidup diberi oleh Allah umur satu tahun. Kemudian subhanallah ada seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu mimpi ketemu dengan orang yang meninggal dunia belakangan yang meninggal dunia setahun kemudian itu. Ternyata subhanallah keadaan dia lebih baik dari keadaan orang yang mati syahid. Lalu sahabat Talha ini heran, kok bisa? Yang pertama adalah mati syahid, yang keutamaannya luar biasa. Yang ini bukan mati syahid, cuman bedanya ini lebih lambat matinya satu tahun. Kok bisa lebih hebat ini? Kok bisa lebih utama ini? Kedudukannya. <clears throat> Lalu sampailah hal ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan komentar. Alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa shalla kada wa kada atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, jangan heran kamu. Bukankah orang ini dia masih sempat eh, puasa Ramadan setelah meninggalnya yang pertama?" Dan dia juga dalam setahun itu kan dia banyak sholat. Lima waktu dikali setahun berapa. Bukan lagi puasa-puasa, belum lagi sholat-sholat sunnahnya dan amal-amal ibadahnya. Jadi orang ini oleh Allah diberi waktu luang. Yang mana waktu luang selama setahun itu benar-benar dimanfaatkan maksimal untuk ibadah dalam arti yang luas. Sehingga derajatnya bisa mengalahkan saudaranya yang mati syahid lebih dahulu itu. Subhanallah. Jadi waktu ini adalah merupakan harta karun, merupakan merupakan ghanimah, merupakan keuntungan kita. Jangan kita menyia-nyiakannya. Kemudian renungan yang terakhir, delapan saja insyaallah cukup. Renungan yang terakhir, renungan yang kedelapan. Mari kita jadikan Ramadan ini memperbaiki diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja yang lebih penting nomor satu memperbaiki diri sendiri. Kemudian juga memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamatkan dirimu, kamu dulu. Kemudian juga keluargamu. <clears throat> Mari kita jadikan bulan Ramadan ini memperbaiki diri kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan keluarga, dengan bapak, ibu, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan sanak famili, dengan karib kerabat, hubungan kita dengan masyarakat agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya inilah para pendengar setia radio dakwah Islamia 8 renungan awal Ramadan jangan disia-siakan kesempatan ini boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita dan kita tidak akan hidup setelah tahun ini ini adalah tahun terakhir kita Ya, kita anggap saja ini Ramadan terakhir. Mari kita amal maksimal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita ingat akhirat. Kita ingat bagaimana ketika sakaratul maut, bagaimana ketika kiamat besar, bagaimana kedahsyatan hari itu. Anak-anak kecil menjadi beruban karena kedahsyatannya. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bentar pengganti 100 kemarin Dewa Islam yang rekam. Tentunya baru saja kita nikmati eh, materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadromi dengan renungan Ramadan 1 sampai 8. Tentunya sangat-sangat menarik Ya, dan kali ini di kesempatan sesi tanya jawab sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center dan tentunya yang kami <clears throat> jawab ada yang sesuai dengan materi atau berkaitan dengan Ramadan. Ya. Dan yang kami prioritaskan yang masuk terlebih dahulu. Adapun pertanyaan pertama, uh, Ustadz yang dirahmati Allah, setelah sholat taraweh atau witir, apa boleh sholat tahajud? Terima kasih dari Okta. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alih. Amma ba'du. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai anda. Kapanpun dan dimanapun anda berada. Dan menyertai kita semuanya. Setelah sholat raweh atau setelah sholat witir, seseorang boleh sholat lagi, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah dua kali witir dalam satu malam. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "La witrani fi lailah." Tidak ada dua kali witir dalam satu malam, karena witir itu ganjil, kalau dua kali akhirnya jadi genap. Memang ada hadis yang menyatakan ij'alu akhira salatikum billaili witran. Jadikanlah salatmu yang terakhir itu adalah witir. Ini kalau kita biasa salat malam pada hari-hari lain ya, selain Ramadan, memang di, di uh, yang afdol itu uh, kita salat witirnya di akhir malam. Tapi kalau kita terawih berjamaah di masjid, maka yang afdol adalah kita ikut berjamaah dengan imam sampai selesai beserta witirnya. Itu yang afdol. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul Seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. <clears throat> sampai selesai, sampai selesai witirnya. Jadi kalau ada sebagian masyarakat yang mengatakan, saya witir di rumah. Jadi setelah terawih ya, 8 rakaat atau berapa, 20 itu dia pulang saya witir di rumah, ini keliru, ini khilafus sunnah. Menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar kalau kita berjamaah seperti itu, ya kita ikut sampai selesai. Sampai selesai, jangan pulang sebelum selesai. Nah, nanti di rumah sholat lagi boleh. Bahkan ada hadis secara khusus seperti ini di Sahih Muslim. Yang mana Rasulullah SAW setelah sholat witir, yusalli ini jalisan. Beliau sholat lagi dua rakaat sambil duduk. Setelah witir itu. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah Sahih Muslim memberikan komentar kata beliau wa jawazut tanaful ba'dal witri. Di antara kandungan hadis ini adalah boleh uh, eh, salat nafilah, salat lagi setelah witir. Yang penting tidak witir lagi. Ya, mudah-mudahan jelas. Fadol silakan. Dan selanjutnya, <clears throat> Assalamualaikum Ustadz. Anda mau tanya apakah membatalkan puasa orang yang pingsan dari mulai subuh sampai maghrib? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pingsan dari waktu subuh sampai maghrib itu tidak diwajibkan puasa karena dia ghairu mukallaf. Dia tidak terbebani kewajiban apapun karena pena diangkat dari dia. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalatha", pena diangkat dari tiga golongan. Di antaranya wa 'anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Artinya dari orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali. Termasuk orang pingsan, kalau dia pingsannya mulai subuh sampai maghrib, yang itu adalah waktu puasa, ya dia tidak terkena tidak tidak wajib puasa hari itu dan tidak wajib mengkodok puasa, tidak wajib bayar fidyah. Karena apa? Karena hari itu dia ghair mukallaf. Ya, ghair mukallaf hari itu. <clears throat> Kecuali kalau e, orang yang pingsannya sebentar saja ya. Jadi mungkin dia puasa hari itu, lalu jam 10 mungkin pingsan setengah jam dan tidak makan apa-apa, maka puasa tetap sah. Karena tidak ada dalil yang menyatakan puasanya batal. Ya seperti orang yang koma juga, orang koma ya, orang koma Nah, itu mereka ghair mukallaf, enggak wajib puasa, enggak wajib bayar fidyah, enggak wajib mengkodok, enggak wajib apa-apa karena memang mereka ghair mukallaf, tidak terkena beban apapun dan mereka itu tidak tercatat. Pena telah diangkat dari mereka. Iya, pantun silakan. Assalamualaikum Ustaz, mana yang benar dan didahulukan menjawab seruan muazin atau segera berbuka seperti minum dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar ya adalah dua-duanya. Buka disegerakan, takjil ya, disegerakan berbuka. Menjawab adzan juga. Jadi dua-duanya kan bisa. Jadi kan ah, sambil kita makan kurma, sambil minum air misalnya menjawab adzan bisa. Jadi dua-duanya dilaksanakan. Karena Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kalau kita mendengar seruan adzan kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali hayya ala salat dan hayya ala falah, kita menjawabnya la haula wa la quwata illa billah. Jadi dua-duanya ya. Jadi mendengar adzan berbuka dulu, minum eh, makan jam, makan kurma atau minum air dan sekaligus juga, juga menjawab adzan dan itu insyaallah mudah sekali, tidak ada yang sulit. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Bagaimanakah hukumnya seorang perempuan bertadarus dengan pengeras suara Terima kasih Wassalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi bertadarus Al-Qur'an dengan tujuan untuk uh, memperbaiki bacaan ya. Jadi kalau tadarus itu diusahakan ada uh, yang mengoreksi bacaan. Kalau ada yang keliru dibetulkan, itu penting. Jangan sampai tadarus nanti bacaannya keliru tidak ada yang membenarkan. Jadi ada satu yang membetulkan bacaan itu tidak apa-apa boleh tadarus. Hanya saja kalau perempuan ya suaranya nggak usah dikeraskan, nggak usah dikeraskan karena dikhawatirkan suara perempuan itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi begitu. Kalau di kalangan wanita sendiri tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau didengar oleh laki-laki lain yang dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan fitnah. Assalamualaikum Ustaz. Yang dirahmati Allah, Ustadz apa benar selama bulan Ramadan orang Islam yang mendapatkan siksa kubur itu tidak disiksa? Syukran kasir Ustaz, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan ridhonya kepada anda dan kepada kita semuanya. Jadi apakah benar orang Islam yang di kuburan itu selama Ramadan yang mestinya mendapat siksa kubur diliburkan dulu siksanya. Ini wallahu alam ini ya, tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu yang seperti ini, keterangan sahih tidak ada. Keterangan yang sahih tidak ada seperti itu. Eh, yang jelas Ramadan adalah bulan yang banyak keutamaannya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, apakah boleh orang puasa membersihkan tali oh, telinganya kemudian melihat Farji, donor darah, apa boleh menerima donor dari orang non-muslim? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi mengenai orang yang ketika puasa dia membersihkan telinga itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Melihat farji ya, melihat kemaluan itu boleh kalau ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya ya nggak usah dilihat. Kemudian donor darah itu tidak boleh, itu membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal. Ya, termasuk ini donor darah karena keluar darah banyak sehingga menyebabkan uh, tubuhnya itu lemah. Nah, itu kalau puasa tidak baik bagi kesehatan dan secara syar'i pun pendapat yang roje itu batal puasanya donor darah. Walaupun demikian seandainya dia harus donor darahnya dibutuhkan, tidak ada darah lain selain darah dia, ya terpaksa dia batalkan puasa demi nolong orang tidak apa-apa. Tapi nanti puasanya diganti, dikodok pada hari yang lainnya. Uh, mengenai bekam tadi, yang membekam dan yang dibekam, itu zaman dulu. Karena zaman dulu kalau yang membekam itu menyedot darahnya sehingga selalu ada yang masuk ke dalam uh, perutnya. Kalau sekarang dengan alat-alat tertentu, maka yang batal cuma satu, yang dibekam saja. <clears throat> menerima donor dari orang non-muslim boleh apa tidak? Kalau kita bisa milih-milih, maka jangan jangan kepada orang non-muslim kalau bisa milih ya. Tapi kalau kita sudah tersedia di tempat uh, tempat uh, tempatnya donor darah, sudah tersedia darah dan kita tidak tahu, ya sudah mudah-mudahan tidak apa-apa insya Allah. Tapi kalau kita bisa milih-milih, pilih orang Islam. Ya, apalagi orang yang soleh karena bagaimanapun juga yang mudah-mudahan ada pengaruhnya seperti itu. Itu kalau bisa milih ya. Kalau nggak bisa milih terpaksa ya semoga Allah memberikan yang terbaik. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ada hadis yang mengatakan apabila tidak mendatangi majelis ilmu dalam waktu 40 hari maka berdosa besar. Apakah mendengarkan radio eh, RDI ini bisa menjadi pengganti Jazakumullah khair dari Pak Giarto Pakis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi uh, mengenai hadis tersebut ya, wallahu alam saya juga baru dengar ini. Jadi tidak mendatangi majelis ilmu selama 40 hari itu berdosa, berdosa besar. Yang jelas dan yang pasti, majelis ilmu itu adalah wajib dihadiri, terutama bagi orang yang yang memang harus mencari ilmu agama karena dia kurang pengetahuan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Orang Islam wajib cari ilmu. Ya, laki perempuan sama saja, terutama ilmu-ilmu yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari itu wajib. Jadi tiap hari ya. Eh, kita ini butuh ilmu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan, minum satu hari mungkin dua kali, tiga kali. Kalau ilmu itu kita butuh ilmu seperti kebutuhnya napas. Seperti kebutuhan kita kepada napas. Eh, dan RDI ini Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi alternatif cari ilmu. Ya, yang mudah, yang praktis, yang sederhana. Tapi tentu juga perlu hadir ke majelis ilmu. Karena di sana ada fadilah-fadilah yang lain, yaitu Allah menurunkan sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman, rahmat meliputi mereka. Malaikat juga hadir di sana. Apalagi juga Allah memuji-muji mereka di hadapan malaikat. Jadi Masya Allah. Jadi juga hadir di majelis-majelis taklim. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Uh, masjid dekat rumah saya dari Ahwat Kemudian soft wanita di sebelah Sof laki-laki, bukan di belakang. Apakah sholatnya sah? Haruskah saya sholat di masjid lain yang jaraknya cukup jauh dari rumah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang Sof itu yang benar, eh, laki di depan dan perempuan di belakang. Itu Sof yang benar. Adapun kalau seandainya di masjid itu diatur softnya nyamping, jadi sini laki sini perempuan nyamping ya, samping kanan kiri. Nah itu kalau sholatnya sah ya sah sholatnya, sholatnya sah. Cuma dari segi pengaturan soft itu keliru. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairu sufu firijal awaluha, wa syarruha akhiruha, wa khairu sufu nisa akhiruha, wa syarruha awaluha. Soft terbaik orang laki itu adalah yang paling depan dan soft terburuk orang laki adalah yang paling belakang. Sebaliknya soft terbaik orang perempuan adalah yang paling belakang dan yang terburuk adalah yang paling depan. Ini dalam kondisi masjid yang campur laki perempuan ya. Laki semakin depan semakin bagus, perempuan semakin belakang semakin bagus demi untuk menghindari fitnah seperti itu. Jadi yang betul begitu. Tapi kalau softnya nyamping kanan kiri laki perempuan itu sholatnya sah. Sholatnya sah, cuman pengaturan softnya itu yang khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara untuk meningkatkan ketaatan biar iman semakin kuat? Syukron wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi cara untuk meningkatkan ketaatan biar iman semakin kuat. Ya caranya diantaranya adalah uh, membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan tadabur. Karena Quran itu merupakan uh, was, uh, resep yang paling bagus untuk menambah keimanan. Dengan tadabur, dengan penghayatan. Kemudian juga kumpullah dengan orang-orang soleh. Lingkungan itu penting. Kumpul orang-orang soleh. Karena kalau anda mempunyai lingkungan yang baik, anda terbawa menjadi baik. Kalau lingkungan anda tidak baik, ya terbawa menjadi tidak baik. Lingkungan ini perlu. Kemudian juga yang banyak dikir. Dikir Allah, ingat Allah. Baik dikir dengan lisan, dikir dengan hati. Atau dengan hati dan lisan. Atau merenung. Seperti itu. Hadirilah majlis-majlis ta'lim, pengajian untuk meningkatkan iman. Jadi itu penting semua itu. Itu aja kalau Anda amalkan insya Allah, insya Allah Anda akan istiqomah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah muhasabah. Kita mengadakan muhasabatun nafas, introspeksi diri, mawas diri. Kita merenung, tujuan hidup ini apa? Sekarang umur saya ini berapa? Umur saya berapa? Berapa banyak dosa yang telah saya lakukan? Amal soleh saya sedikit, dosa saya banyak. Ya Allah, kalau saya mati sekarang apakah saya sudah siap? Apakah bekal saya sudah cukup? Nah itu penting. Sehingga kita akan menyadari tentang diri kita. Ternyata kita belum ada apa-apanya. Kita harus lebih banyak lagi beramal soleh. Yaitu insya Allah kalau Anda amalkan, Anda akan istiqomah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, saya sangat uh, cinta Ramadan. Tapi ketika bulan suci itu bulan suci itu akan berakhir, kesedihan tidak dapat terbendung sampai-sampai saya tidak mau pakai baju baru. Yang penting yang yang terbersih. Yang terbersih. Apa itu dosa? Dosa Ustaz. Itu saya alami sejak remaja. Terima kasih. Semoga Ustaz selalu sehat. Allahumma amin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Semoga Allah menjadikan kita semua sehat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ketika Anda sangat cinta Ramadan, itu adalah bukti Anda orang beriman. Karena bulan Ramadan adalah bulan keuntungan. Kalau ibaratnya orang dagang, Ramadan ini adalah musim-musim yang banyak keuntungannya. Tentu pedagang yang pandai tidak akan meniayakan musim-musim musim-musim yang banyak keuntungan, banyak labanya ini. Ketika Ramadan akan berakhir, Anda sedih, nggak bisa dibendung. Yaitu wajar orang beriman begitu. Wajar. Kita melepas ke kepergian Ramadan dengan air mata. Oh Ramadan, kau tinggalkan aku Ramadan. Nangis, tidak apa-apa. Tapi tidak usah berlebih-lebihan. Ya biasa saja sajalah disikapi. Kemudian ketika Idul Fitri pakai baju baru ya biasa. Itu wajar, biasa saja. Hanya saja yang lebih penting bukan baju barunya, imannya harus bertambah, ketaatannya harus uh, ditingkatkan lagi. Yang penting seperti itu. Jadi bersedih boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi nggak usah berlebih-lebihan, tetap yang syari dan tetap yang uh, tidak sampai membuat kita keluar dari batas kewajaran. Alhamdulillah Anda mulai remaja begitu, ya mudah-mudahan Anda istiqomah terus, pertahankan itu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, apakah beribadah mengharap pahala balasan Allah termasuk ikhlas? Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda baca Quran dari awal sampai akhir, Anda baca hadis dari awal sampai akhir, Anda melihat perbuatan Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, Anda memperhatikan salafus soleh, para sahabat, khulafa' rasidun semuanya dari awal sampai akhir, semuanya itu beribadah kepada Allah mengharapkan pahala dari Allah. Itulah ajaran yang benar. Dan itu itulah termasuk ikhlas. Karena memang Allah nyuruh begitu. Orang beribadah itu harus ada tiga hal yang selalu menyertai dia dan tidak boleh pisah dari dia. Yaitu al-khawf, wal-raja, wal-mahabba. Itu perlu tiga-tiganya. Beribadah kepada Allah dengan dengan al-khauf dengan takut. Takut, takut apa? Takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah. Dengan roja berharap, berharap apa? Berharap rahmatnya Allah, berharap syurganya Allah. Kemudian mahabbah, cinta, cinta Allah. Jadi kalau diibaratkan al khawf war roja, takut dan berharap itu dua sayap. Sedangkan al-mahabbah, cinta itu adalah kepalanya. Kita terbang kepada Allah dengan al-khawf, war raja wal-mahabbah. Itu ajaran yang benar. Kalau ada orang mengatakan saya beribadah kepada Allah, enggak butuh. Enggak butuh surga, enggak pengen pahala, enggak takut neraka. Cuma saya cinta saja. Ini orang tersesat. Orang tersesat, menyalahi Quran, menyalahi sunnah. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur dari salafus saleh. Man abadallaha bil khawfi wahdahu fahuwa haruri Wa man abadallaha bil raja'i wahdahu fahuwa murji'. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن Orang yang beribadah kepada Allah dengan takut saja. Takut, takut, takut, takut. Ini adalah orang khawarij. Yang menyimpang. Orang yang beribadah kepada Allah dengan rojak, berharap, berharap, berharap, nggak ada takutnya. Ini adalah orang murjiah, menyimpang. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja. Saya nggak takut, nggak berharap, saya cinta, cinta dan cinta. Ini zindiq, zindiq. Dia mengarah kepada kekufuran. Tersesat juga. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan takut, dengan berharap, dengan cinta, dengan ketiganya, dia adalah orang mukmin. Dia adalah orang mukmin. Jadi begitu. Jadi mengharapkan pahala dari Allah itu ikhlas. Yang nyuruh kita itu Allah. Yang nyuruh kita itu Allah. Jadi nggak benar kalau hanya cinta saja itu nggak benar. Semuanya harus lengkap. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah. Saya guru di sebuah MI, sebuah yayasan dengan gaji yang kecil. Padahal sekali uh, sekolah sekolah tersebut adalah sekolah anak-anak dari kalangan menengah ke atas yang SPP-nya tidak murah. Uh, pemilik yayasan bilang kalau cari uang bukan di sini tempatnya, tapi untuk mencari amal akhirat. Apakah perlu mem, uh, pemilik yayasan apakah, seperti, apakah perilaku apakah perilaku pemilik yayasan seperti ini dapat dibenarkan menurut saya kalau mencari amal akhirat lebih baik mengajar di sekolah anak-anak yang kurang mampu Maka Ustaz wassalam ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi eh, mengenai kasus seperti ini, ini enggak perlu terjadi mestinya. Ya mestinya pihak sekolahan itu pandai mengelola dan benar-benar menjamin kesejahteraan para guru. Itu termasuk menghargai guru begitu. Dan sekarang sudah zamannya menghormati guru, apalagi guru agama, apalagi guru agama ya. Itu perlu lebih dihormati lagi karena dia yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat jadi untuk kasus-kasus begini diselesaikan aja secara kekeluargaan eh, dengan pemahaman yang benar antara pemilik yayasan dan antara guru. Ya sama-sama saling membantu, bukan saling memojokkan, bukan saling menjatuhkan. Dan guru itu harus diperhatikan kesejahteraannya karena dia memberikan waktunya secara penuh untuk mengajar sehingga dia terhalangi daripada uh, pekerja yang lainnya. Jadi seperti itu. Ya, Fadl silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Uh, kapan itu saya pernah dengar kajian Ustadz yang berisi bahwa adalah sunnah bila berbuka dengan makan manis-manis. Adalah kurang tepat. Uh, kemudian dikhawatirkan juga bagi penderita diabetes yeah. yang tepat adalah dengan makan buah kurma segar atau kurma biasa kalau tidak ada. Tapi apakah buah kurma yang segar itu juga manis? Terus bagaimana bagi penderita diabetes? Sukra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang kata-kata berbuka dengan yang manis-manis itu kata-kata enggak benar. Karena yang manis-manis itu kan banyak, gula juga manis atau banyak-banyak yang macam-macam. Yang benar itu buka itu dengan rutop ya, kurma segar. Kalau nggak ada ya kurma biasa. Kalau nggak ada seteguk air. Bagaimana dengan penderita diabetes? Nah, penderita diabetes yaitu perlu dikonsultasikan pada dokter, tanyakan kepada dokter atau bagaimana boleh apa tidak atau juga dari pengalamannya kalau dia makan kurma itu dampaknya bagaimana seperti itu. Jadi seseorang itu menjadi dokternya diri sendiri. Al-aqilu tabibun nafsi. Orang berakal itu dia pandai menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Ini baik untuk saya dikonsumsi, ini nggak baik jangan dikonsumsi. Begitu. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah Yang saya cintai karena Allah Apakah kalau kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya Dalam kehidupan sehari-hari Apa sama dengan berdakwah? Syukur Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Jadi mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari itu ya ya itu mudah-mudahan sama dengan dakwah. Artinya dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan. Karena dakwah itu ada dua, ada dakwah bilhal, ada dakwah bil dengan ucapan, dengan perbuatan Nah kalau dua-duanya lebih afdol. Dengan perbuatan, dengan ucapan lebih afdol. Jadi dengan perbuatan aja juga dakwah. Nah, ya, tapi yang lebih hebat lagi dengan ucapan dan perbuatan dua-duanya. Seperti itu. Afdol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah tidak dosa jika seorang membaca Al-Quran dengan terputus-putus? Syukran, jazakumullah khair Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa iyakum yang dimaksud terputus-putus ini bagaimana ya? Ini maksud bagaimana dulu. Kalau seandainya dia bacanya itu kurang bisa, tapi dia berusaha baca, berusaha baca, berusaha mempelajari itu tidak apa-apa. Bahkan oleh Allah diberikan fadilah itu ada hadisnya. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Am al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara." Walladhi yaqra'ul Qur'an wa ta'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir baca Quran, yang bacaannya indah, tajwidnya kuat, tahsinnya, hafalannya, itu bersama rombongan malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang baca Quran dan dia merasa berat ketika baca Quran, terpatah-patah, tapi dia terus berusaha untuk selalu baca. Dia mendapatkan dua pahala. Ya, pahala baca Qur'annya dan pahala beratnya dan dia terus berusaha untuk baca itu. Itu adalah motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anda diambil darahnya untuk dijadikan uh, serum obat Obat mata Apa puasa Anda batal Mata Anda harus selalu diberi obat mata Karena mata Anda kelenjar air mata kering Jadi harus selalu basah Dan Anda pernah dengar dalam puasa tidak boleh memasuki air di mata. Di mata. Bagaimana Ustaz? Syukron. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan kita semua di dunia dan di akhirat. Uh, pendapat yang benar itu boleh ya, tidak apa-apa ya. Jadi diambil darah untuk dijadikan serum obat mata itu bukan pembatal ya. Itu tidak sama dengan tidak sama dengan donor darah. Itu darah sedikit. Itu nggak apa-apa diambil. Demikian pula memakai obat mata Ketika orang puasa itu juga tidak apa-apa menurut pendapat yang rojih. Karena itu bukan pembatal puasa, tidak sama dengan makan dan minum, bukan makan dan minum. Jadi yang benar adalah tidak apa-apa, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Uh, saya belum mengerti orang puasa golongan yang ketiga, yaitu puasa dari makan, anggota tubuh, dan hati. Apakah yang dimaksud dengan puasa dari hati? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi orang puasa ada tiga tingkatan. Yang pertama puasanya orang awam yang dia hanya meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri ya, meninggalkan pembatal puasa itu aja. Sementara dia tidak menjaga mata, telinga dan yang lain-lainnya, mulut. Ini puasanya sia-sia. Dia hanya mendapatkan haus dan dahaga dan Allah tidak membutuhkan puasanya. Yang kedua puasa um, puasa khusus. Ya, di samping menjaga dari pembatal puasa, dia juga menjaga anggota tubuhnya. Ini bagus, diterima oleh Allah. Dan yang lebih hebat, ada nilai plusnya lagi, dia menguasai hati. Dia menguasai hatinya. Ini yang paling tinggi, khususul khusus. Yang lebih khusus di antara yang khusus, dia menguasai hatinya. Benar-benar yang di hatinya itu hanya Allah saja. Yang selain Allah telah dikeluarkan dari hatinya. Ini Masya Allah, ini luar biasa dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, kalau pagi setelah tidur itu uh, boleh sikat gigi biar nggak bau mulut. Kalau awal puasa gini udah menstruasi, hal apa yang harus saya lakukan biar tetap beribadah dan berpahala? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang sikat gigi ya pada bulan puasa itu boleh, tidak apa-apa dengan catatan tidak memakai pasta gigi. Pasta gigi dipakai sebelum subuh atau setelah maghrib saja, ketika puasa jangan pakai pasta gigi, itu nggak apa-apa. E, terutama ketika ketika wudhu, ketika sholat, ketika baca Quran, itu atau ketika bau mulut berubah, itu tidak apa-apa boleh menurut pendapat yang roji. Kemudian mengenai perempuan yang datang bulan, yang bisa diamalkan apa? Ya, amalkan, semuanya amalan boleh. Yang tidak boleh cuma yang terlarang saja, sholat, puasa, ya hubungan suami istri di farji, tawaf di Ka'bah. Adapun yang lain-lainnya itu beda pendapat, baca Quran, megang Quran, masuk masjid beda pendapat, semuanya khilaf di kalangan ulama. Yang jelas, yang dilarang jangan dilakukan, yang tidak dilarang lakukan. Berzikir kepada Allah boleh, itu enggak ada khilaf berzikir kepada Allah boleh, silahkan Anda berbuat baik, Anda membersihkan hati, mendengarkan eh, mendengarkan murattal itu juga tidak apa-apa semuanya. Ya, saya kira mungkin itu dulu cukup. Uh, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, terimalah amal kami semuanya, Ya Allah. Terimalah puasa kami, sholat kami, terimalah eh, sodakoh kami, rukuk kami, sujud kami, baca Quran kami, dan seluruh aktivitas kami, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Jangan kau tolak sedikit pun, ya Allah. Ampunilah kalau ada yang kurang daripada amal-amal kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang lalu dan yang akan datang, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami ngaku di hadapanmu bahwa kami telah banyak berbuat dosa. Kami telah banyak mendolimi diri kami, Ya Allah. Dan kami yakin, Ya Allah, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, kalau Engkau tidak menyayangi kami, siapa lagi, Ya Allah? Kami akan jadi orang yang rugi, Ya Allah. Allahumma wafikna li fi'lil khairat wal musara'ah ila ta'at. Ya Allah, berilah kami taufik agar kami selalu mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan kami selalu bersegera dalam ketaatan-ketaatan. Ya Allah, bimbinglah kami, tolonglah kami. Tanpa bimbinganmu, tanpa pertolonganmu, kami tidak ada artinya. Kami lemah ya Allah, engkau yang maha kuat, berilah kami kekuatan. Kami hina, engkau maha mulia, berilah kami kemuliaan. Kami miskin papa, engkau maha kaya, berilah kami kecukupan. Ya Rabbana, Ya Sayyidana, Ya Maulana, Ya Ilahana, Wahai Tuhan kami, wahai pelindung kami, wahai penguasa kami, wahai Rabb kami. Ya Allah, harapan kami hanya Engkau. Tiada yang kami harapkan selain Engkau. Kami telah putus asa dari selainmu, dan kami tidak akan pernah putus asa darimu. Jangan kau sia-siakan pengharapan kami, Ya Allah. Ya Allah, yang kami minta hanya satu, Ya Allah. Yang kami minta hanya satu ya Allah, yaitu engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami mati dengan akhir umur yang baik ya Allah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bimbinglah kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam syurga. Berilah kami kesempatan ya Allah memandang wajahmu yang maha mulia di syurga nanti.